<clears throat> maju aja, maju yang depan maju. Sini nggak apa-apa sini. Masuk sini Pak Yadi. <clears throat> Baik. <clears throat> maju lagi maju maju nggak apa-apa sini nggak apa-apa sini nggak apa-apa nggak usah jauh-jauh kayak mau diapain sini. <clears throat> ilmu itu semakin dekat semakin bisa memahami semakin jauh semakin ruwet memahaminya <clears throat> Baik bab ini termasuk bab yang besar sehingga dimasukkan dalam akidah keyakinan yang wajib untuk diyakini seorang muslim secara keumuman di mana setiap kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk daripada hak yang harus kita berikan kepada Khalik pencipta kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Apakah seperti kita mengagungkan makhluk? Kita menyembahnya, kita sujud-sujud kepadanya, kita memberikan sesajen, kita memberikan apa namanya? <clears throat> rasa ketergantungan diri kita kepada makhluk tadi dengan ziarah, dengan bakar kemenyan atau bagaimana? Taib tentunya berbeda. Taib mengagungkan makhluk dengan makna takdis pengkultusan, pensucian hukumnya haram ya meyakini bahwasannya ada sebagian makhluk yang memiliki kelebihan di luar batas kemampuan manusia hukumnya haram seperti yang diyakini oleh sebagian manusia terhadap para wali bahwasanya wali itu juga ikut mengatur urusan dunia, ikut mengatur turun hujan, ikut mengatur ya <clears throat> kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Ya, ini termasuk keyakinan yang haram tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Taib. <clears throat> Adapun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna imtithal awamirih mengerjakan perintah-perintah Allah wajtinabu nawahi dan meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik yang disebutkan dalam ayat ini wa ma qaddarullaha haqqa qadrih mereka tidak bisa memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena di samping mereka haji diniatkan untuk Allah. Ya, mereka bersodakoh juga diniatkan untuk Allah, tetapi pada sebagian ibadah yang lain mereka berikan kepada berhala-berhala mereka. Yang seperti ini tidak dikatakan mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka disebut dengan orang musyrik, orang yang menduakan ibadah mereka terhadap Allah, demikian pula yang lainnya. Berbeda dengan orang muslim, orang yang sesuai dengan makna kalimat aslama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan bentuk daripada bentuk peribadahan hanya kepada Allah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dia berikan kepada makhluk-makhluknya. Taib. <clears throat> Jangan sampai di samping kita pergi ke masjid beribadah salat kepada Allah kita masih juga percaya dengan ya keris keris ini adalah keris pengasihan kalau saya membawanya di dompet saya mampu untuk menaklukkan gadis misalkan atau saya punya batu akik ini kalau saya bawa ke toko maka ya dagangan laris seperti ini walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, maka masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi jangan disangka kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah haji, kalau kita sudah puasa, bebas dari kesyirikan. lah. Ya, Ya, ini yang dipahami sebagian orang yang tidak paham dengan syirik ketika diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ini mereka membantah dengan masa sholat kok syirik. Masa saya sudah Islam kok masih dikatakan musyrik? Masa saya sudah haji kok masih dikatakan ya orang yang naam terjatuh ke dalam kesyirikan? Kenapa? Karena mereka tidak paham apa itu kesyirikan. Anggapan mereka kalau sudah haji paling puncaknya. Kalau sudah sholat itu sudah tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan, terjaga dari kesyirikan. Maka jangan heran ya kalau sebagian daripada mereka naam ketika dinasehati dengan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya mereka membantah. Justru orang yang mengingatkan mereka dari kejelekan dikatakan apa? Wahabi dikatakan takfiri kalian itu sukanya mengkafir-kafirkan kaum muslimin ya tidak terima ketika mereka dinasihati sebabnya apa sebabnya karena memang mereka tidak paham dengan kesyirikan jadi orang-orang musyrik tidak dikatakan sebagai muslim kenapa padahal mereka juga haji ya padahal mereka juga sodakoh bahkan kita kalah dibandingkan sodakoh orang-orang musyrik ya mereka ikhlas dalam sodakohnya Bahkan mereka rebutan Ketika musim-musim haji Untuk menuangkan air Bagi para jemaah haji Mereka rebutan Untuk membikinkan roti Yang dibagikan gratis Untuk jemaah haji ya, Sebagaimana kita kenal Salah satu Tuhan mereka Lat Ya Latta Ya karena ya lutus sawik lil hujat Yang dia dulu kerjaannya menumbuk gandum yang dibuat roti dibagikan kepada jamaah haji. Ini orang-orang terdahulu. Dan tetapi perbuatan-perbuatan ini tidak bisa menghalangi ya terjatuhnya mereka daripada kesyirikan kecuali dengan ilmu. Seseorang itu kalau berilmu bisa menilai. Seseorang itu dengan ilmunya bisa tabasur, bisa memandang ke depan ya bisa memandang akibat sebab yang akan menimpanya seandainya dia berbuat, seandainya dia berkata, seandainya dia bertindak. Jadi orang musyrik tidak dikatakan muslim kenapa? Karena selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi jangan merasa sudah aman. Ya, jangan merasa sudah aman dengan makar-makar Allah Subhanahu wa taala wa wala ya tidak tidaklah kata Allah merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jangan sampai kita terjatuh pada perkara ini. Jangan sampai kita mentaskiyah memberikan apa namanya pensucian saya sudah suci, saya sudah selamat jangan. Tapi terus kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selamat dengan terus kita menuntut ilmu. <clears throat> Dan menghormati para pembawa ilmu ini penting. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan istidlalnya dengan bab ini disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau. Qala beliau mengatakan, "Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba." wal aradina ala isba syajar ala al isba thara ala isba wasairal khalqi ala isba'in fayakul anal malik ada seorang ulama dari ulamanya orang-orang Yahudi ini menunjukkan bahwa sa'alul batil itu juga punya ulama Taib Ahlul dalal juga punya ulama. Jadi jangan disangka musuh-musuh Islam itu nggak punya ulama dengan versi mereka tentunya, bukan dengan versi kita. Karena berbeda kalimat, berbeda penafsiran. Ulama dengan versi kita adalah ulama yang mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Wa in akhta'a walaupun terkadang salah. Taib, ulama itu tidak maksum, yang salah kita bantah kesalahannya dan tetap kita terima dari enam ilmu-ilmu yang dia miliki selain yang tidak terjatuh padanya kesalahan. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari ulamanya orang-orang Yahudi dan mengatakan wahai Muhammad, ya Muhammad, Taib. Ini tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipanggil. Beliau pun menjawab. Karena bermuamalah dengan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mereka fahim dengan adab, ada yang tidak paham dengan adab. Ya maka disikapi ya diperlakukan semuanya sesuai dengan kadar masing-masing. Anzilunna sama nazilahum. Dudukkan manusia sesuai dengan tempat-tempat mereka. Hadisnya mutakalam dibicarakan tetapi maknanya sahih. Kata Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi kita bersikap, kita bertindak, kita berbicara, bermuamalah dengan manusia itu sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. <clears throat> Kita berbicara juga sama, kita lihat kondisi mereka, kondisi keilmuan, kondisi SDM mereka. Jangan kita bicara sama para petani, gaib orang-orang tua dengan bahasa-bahasa intelek biar dianggap sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang yang ilmuwan sebagai seorang yang taib <clears throat> Naam memiliki gelar bicara dengan ucapan-ucapan yang enggak dimengerti. Nah, <clears throat> ini salah. Demikian pula sebaliknya kalau kita bicara di depan para ya, ahlul ilmi, berbicara di depan para mahasiswa, berbicara di depan para pelajar, maka gunakan bahasa-bahasa yang pas dengan mereka. Ya, jangan bahasa-bahasa pasaran dipakai. Ya, bahasa-bahasa murahan dipakai. Ya, sekedar untuk menyegarkan suasana tidak mengapa tetapi kalau berkelanjutan maka hal ini akan menurunkan sendiri martabat dirinya. Nah, <clears throat> dia mengatakan wahai Muhammad sesungguhnya kami orang-orang Yahudi mendapati sebuah riwayat sesungguhnya Allah menjadikan langit-langit di jarinya Demikian pula bumi di jarinya, pohon di jarinya, thara tanah di jarinya dan seluruh makhluk di jarinya. Kemudian dia mengatakan akulah raja. Taib, akulah raja. Kata orang Yahudi ini. Jadi metasabut memberikan apa namanya melanjutkan keinginan tahu ke, ke, ke rasa ingin tahu mereka terhadap kabar ini betul atau tidak kepada sumbernya. Jadi kalau kita mendengar kabar ya, diambil dari hadis ini, tanyakan siapa sumbernya. Ya. Jangan berkembang kabar katanya, katanya, katanya, katanya. Antum kata siapa katanya? Fulan katanya juga katanya dan katanya terus berkembang kila wakal akhirnya hilang kebenaran tadi Taib. apalagi zaman fitnah semua orang kalau berbicara mempola ya kemudian mengolah bagaimana agar supaya dia dibenarkan Taib. ini zaman fitnah Ya, bagaimana agar supaya cerita-cerita tadi seakan-akan dialah yang benar, dialah yang posisi didolimi, tetapi semuanya akan tersingkap dengan waktu. Ya, bagaimanapun usaha kita untuk berdusta, maka waktu yang akan menyingkap kita. Jadi takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah katakan saya salah, kalau benar katakan saya benar. Jangan kalau salah berusaha untuk mengkaburkan tapi kalau benar berusaha untuk ditekankan ya, Tetapi ber, bersikap insop Karena tidaklah setiap kita melainkan salah dan benar Apa yang kita anggap benar terkadang itu salah Ya, itu yang harus kita perhatikan untuk diri pribadi kita masing-masing. Jangan orang itu merasa benar terus. Ya, ya ketika ada masalah dialah yang benar, lawannya yang salah tanpa kembali muhasabah mengoreksi kembali apa sebenarnya puncak daripada masalah tadi apa akar dari permasalahan tadi ini orang yang baik nah <clears throat> maka tasabut dalam setiap khabar yang dia dapatkan siapa sumbernya langsung tanya sumbernya oh fulan kalau itu adalah sesuatu yang muhim perkara yang harus untuk kita cek maka langsung ke sumbernya. Ini menunjukkan tentang kehati-hatian dia di dalam mengambil sebuah khobar. Jangan langsung ditelan. Karena mentang-mentang yang bawa khobar ini menurutnya sikoh, menurutnya baik, maka langsung diambil tanpa menyeleksi apakah seperti itu keadaannya atau tidak. Nah, yang seperti ini biasanya gampang terbawa oleh opini, terbawa oleh naam fitnah, tidak bisa bersikap jujur di dalam menyikapinya. Jadi orang yang bersikap ya al-adlu itu memang berat. Dibenci dan dijauhi. Apalagi kalau kita sedang di tengah-tengah dua orang yang berselisih. Kita nggak membela fulan. Dibenci. Kita nggak membela alan. Dijauhi. Serba salah. Maka bagi mereka yang kokoh maka akan tetap di situ kecuali setelah jelas siapa yang hak dan siapa yang batil maka dia akan menasihati ahlul batil dan akan berjalan bersama ahlul hak dan ini bukan dikatakan sebagai taklid sikap yang gentleman kan gitu tapi <clears throat> apalagi masalah kebenaran maka orang Yahudi sampai orang Yahudi pun mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika mendapatkan khabar benar nggak wahai Muhammad. Dia tidak bertanya kepada sahabat, tetapi langsung bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu bahwasanya Muhammad adalah sumber. Nah, jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu seluk beluk fitnah tadi. Terkadang orang itu lain-lain. Kadang dia ya jujur saya tidak tahu terputus, selesai. Tapi kalau dia tidak jujur, dia berusaha untuk berkata, sementara dia tidak tahu, akhirnya tebak menebak. Kayaknya sih, ya, menurut saya sih, ya, menurut kabar yang berkembang sih kayak gini, kayak gitu. Ya, sementara dia juga dalam keadaan masih ragu benar atau salahnya. Toib. Tapi orang Yahudi ini ternyata lebih jeli dia langsung bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, benar nggak seperti ini wahai Muhammad? Tabayun, tathabut. Nah, cara tasabut juga harus paham. Tasabut, tasabut nggak paham cara tasabut. Nah, ini harus dipahami bagaimana cara tasabut yang benar. Langsung ke sumbernya ditanya seperti ini apa permasalahannya ya bagaimana kok bisa terjadi Nah, seperti itu. Kadang kita ini sok tasabut, tasabut, tasabut, tabayun. Ya, ternyata tidak paham caranya bagaimana. Tabayun itu bukan berarti menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Kalau udah tahu tembok itu keras, orang lain kebentur tembok berdarah kepalanya, jangan dibenturkan, tak sabut. Bener nggak ini tembok keras? Benturkan dulu kepalanya. Oh iya ternyata sakit juga. Nggak perlu seperti itu sabut. Nah, <clears throat> Bukan orang lain terjatuh dulu kemudian kita ikut terjatuh dalam fitnah, tidak. Nah, <clears throat> kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawadid nawajiduh tasdiqan liqaulil habr Nabi pun tertawa, dhahika. Terkadang boleh kita tertawa, tetapi terbaik daripada tawa canda seorang muslim adalah tabassum, tersenyum tidak terbahak-bahak. Ya, tidak terbahak-bahak. Senyum lebih bagus daripada terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak ini terkadang kalau kelewat ini akan menjatuhkan muruah seorang muslim. Apalagi kalau dia ditokohkan, apalagi kalau dia dihormati, diwibawakan. Kalau dia bukan seorang yang seperti itu maka masih ringan. Taib. Tapi terkadang boleh cara menunjukkan tentang apa namanya tawaduknya dia, bahwasanya dia tidak menjaga diri dari manusia, dia tidak merasa ya tinggi dari manusia tertawa sampai terlihat ya nawajiduh nih geraham gerahamnya sebagai bentuk pembenaran ucapan haber jadi tertawa di sini bukan tertawa pengingkaran. Terkadang sebagian dari kita, ya semuanya mungkin pernah mengalami ketika kita menceritakan sebuah cerita, dia tertawa itu bukan membenarkan, tapi apa meremehkan. Dia tertawa itu apa? Me, apa namanya mendustakan. Ya tertawa itu macam-macam. Ya semuanya sesuai dengan ilmu. Taib sesuai dengan ilmu masing-masing. Semuanya itu ada ilmunya. Tertawa juga ada ilmunya. Ilmu meremehkan, ilmu senang ya, sebagaimana yang lainnya. Sebagaimana kopiah juga ada ilmunya. Nah, <clears throat> kopiah juga ada ilmunya. Sebagian mengatakan kalau sedang berkhutbah kopiah ada di dikedepankan. Ini kalau kopiah kopiah nasional ya, seperti ah eh, yang kopiahnya masih bentuk ya seperti ini. Nah, kalau sholat dinaikkan sedikit, kenapa? Karena jidat harus apa namanya sesuai dengan syarat sujud terkena tanah. Kalau dimiringkan seperti ini orang yang stres, mungkin angon kambing kan kopiahnya lain kan. Coba kalau kita lihat ada kopiah yang begini kan yang ininya ke sini bukan ke depan itu itu namanya manajemen kopiah. Semuanya ada ilmunya. Nah, demikian juga tersenyum, tersenyum juga ada ilmunya. Ada tersenyum karena riang, tersenyum karena meremehkan, tersenyum karena apa senang. <clears throat> Semuanya ada ilmunya. Nabi di sini tersenyum itu karena bukan dalam meremehkan, tapi dalam rangka membenarkan khobar si ulama Yahudi tadi. Thumma qara'a wa ma qaddarullaha haqqa qadri wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah sesuai dengan haknya dan bumi semuanya serta segala isinya itu di dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, membenarkan. Taib. Ini bentuk penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang tersebut kemudian apa yang dia kabarkan tadi benar, katakanlah benar dan tambahi kalau kita punya pengetahuan. Kalau tidak, kita katakan wallahu a'lam bisawab. Itu lebih selamat. Karena orang yang berbicara itu akan mendapatkan nisbah ucapannya akan menuai hasil ucapannya beda kalau orang diam orang diam udah nggak di, bisa dinisbahkan apa-apa orang yang diam itu tidak bisa dinisbahkan apa-apa diam kok mau dikatakan dia kayak gini dia diam nggak ngomong apa-apa selamat kecuali kalau dia tahu kemudian dia diam jadi orang yang tahu ilmu kemudian ditanya dia diam ini syaitan akhros setan bisu Tahu kok, nggak ngomong, nggak menjelaskan. Taib. Tetapi kalau dia tidak tahu ngomong, ya seakan-akan dia tahu maka dikatakan oleh para ulama syaitanun natik, setan yang bicara ini. Nah. <clears throat> Wa fi riwayatin li Muslimin wal jibalu syajaru ala isba' wa thumma yahuzzuhunna fayaqulu anna malik anallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari yaj'alu samawati ala isba'in wal ma' wa thara ala isba'in wa sairul khalqi ala isba' akhrajahu ya, Bukhari Muslim. Disebutkan dari riwayat Muslim, gunung, pohon di jemarinya. Kemudian digoyangkan oleh Allah. Kemudian mengatakan akulah raja, akulah Allah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Allah menjadikan langit-langit yang tujuh di jari jemarinya, air dan tanah di jari jemarinya, dan seluruh makhluk di jari jemarinya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Penjelasan kalimat makna hadis al-akhbar jam'u khabrin wahum hum ulamaul yahud. Ini punya panggilan untuk kesukaan orang-orang Arab ya hib ya habrah jadi kalau kita tidak kenal dengan seseorang biasanya kita ngambil ya habroh ta'al. kalau habroh itu panggilan, kebanggaan. Kalau kita tidak kenal dipanggil ini wa muslim, ya muslim. Jadi orang Arab itu gampang, nggak kayak kita. Kalau manggil orang nggak kenal, hi hi hi. Kalau sana ndak. Kalau nggak tahu kan nggak kenal namanya, ya Abdullah. Kita semua Abdullah, ya Abdullah. Ta'al. Kadang kita ya celingak celinguk siapa yang dipanggil ini nggak ada Abdullah kita namanya bukan Abdullah jelaskan eh, maksudnya Abdullah itu ya kamu kamu itu Abdullah Eh kenapa Abdullah? Nama aku bukan Abdullah. Nah, anta Abdullah. Kamu ini adalah hambanya Allah secara umum. Oh iya, baik. Kamu benar. Jadi maksudnya adalah panggilan-panggilan Habrun ini panggilan kebanggaan tetapi mutlaknya adalah untuk para ulamanya orang-orang Yahudi. Jamaknya habr. Wahum ulama ul Yahud. Asara Asara huwa kullu syai'in mubtallin Asara Ini tanah ya, Setiap sesuatu yang mubtal Mubtal ini wallahu alam Basah atau semakna dengan itu Bumi Qala syarhul ijmali yukhbiruna Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna rajulan minal yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang jalil, mulia, masya Allah. Nikmatnya ikhwah bergaul dengan orang yang berilmu, bergaul dengan orang yang soleh, kita akan banyak mendapatkan ilmu. Kita salah dibenarkan, kita benar di ya dukung. Berbeda kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu, kita jadikan sebagai teman sejati, teman bergaul, ya, Mancet tidak maju tidak mundur. Ya, jadi istilahnya apa? Seperti yang dulu, mu ya mabni. Tidak maju-maju. Kenapa? Karena teman-temannya juga seperti itu, sama-sama tidak punya kemajuan. Paling-paling kemajuan ya naik diangkat. Selebihnya nggak ada kemajuan. Sama saja. Ya, seperti yang dulu. Maka jadi prinsip, jangan prinsip aku masih seperti yang dulu. Itu nyanyian, jangan jadikan sebagai prinsip. Engkau di sana, aku di sini kan gitu. Enggak ketemu-ketemu, kapan ketemunya? Enggak. Nah, meningkat-ningkat ilmunya. Nah, apalagi masalah agama. Jangan mencukupkan apa yang ada. Ah, yang penting kan sudah sholat. Yang penting kan sudah jamaah di masjid. Apa sih yang mau dicari? ya wala ada hasrat untuk ingin ini tidak hasrat untuk ingin itu ya Taib rugi orang yang tidak berubah itu rugi tidak punya ingin ada rasa berubah itu rugi apalagi kalau masih ya nah muda masa kuhul 40 ke bawah ini masih masa-masa muda Jangan hanya sekedar alasan-alasan kecil memalingkan dia dari tolabul ilmi. Nah, <clears throat> beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki dari kalangan orang Yahudi datang kepada Nabi menyebutkan kepada Nabi bahwasanya mereka mendapati dalam kitab mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kitabnya orang-orang Yahudi sebagian mereka ditetapkan dalam Islam juga menunjukkan bahwasanya Yahudi pada zamannya adalah Islam, Nasara pada zamannya adalah Islam. Ya, jadi mereka semuanya adalah muslim pada zamannya masing-masing. Orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa muslim. Ya, orang Nasrani pada zaman Nabi Isa muslim. Akan tetapi setelah diturunkannya Islam, kemudian mereka tidak mau menerima Islam, maka mereka orang-orang kafir. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya apa yang ditetapkan dalam Islam dari syariat mereka itu adalah syariat Islam. Dan apa yang ditolak dalam Islam dari syariat mereka maka itu bukan syariat. Taib. Karena sudah terhapus. Tidak boleh diamalkan. Tidak boleh kita menetapkan, tidak boleh kita mengucapkan selamat hari Natal. Ya, loh ini kan toleran. Kita itu harus apa namanya? menjadi orang yang eh, apa namanya yang apa istilah nasionalnya ini toleran lah kita juga harus toleran dengan Nasrani toleran dengan Buddha Hindu harus nasionalis jadi orang itu dengan sektarian jadi kalau kita terlalu keagamaan namanya sektarian apalagi ini sebagian dari politikus ya, yang mendukung dari partai PDI Perjuangan ya Jokowi ini mengatakan bahwasanya nanti kalau mereka sampai menjadi presiden Islam ini akan di apa namanya dibebaskan dalam arti bukan di uh, bukan dibebaskan jadi Islam ini akan ditiadakan tidak akan mengacu kepada undang-undang Islam. Tapi kenapa ini terlalu sektarian? ya kurang nasionalis ya kecuali di Aceh ya kecuali di Aceh maka dibebaskan mereka di dalam apa undang-undang Islam Masya Allah Jadi sini sudah terlihat ya, bagaimana misi-misi mereka jadi orang yang masih tertipu dengan ya politikus-politikus itu sungguh orang-orang yang tertipu <clears throat> bodohnya mereka dengan Islam orang yang ya berpegang teguh dengan Islam dikatakan sektarian terlalu ya apa <clears throat> fanatikus terhadap agama yang tidak mengacu kepada pertumbuhan ya perkembangan dunia menurut mereka Mereka menyebutkan kepada Nabi mendapati di kitab mereka annallaha yaumal qiyamati yaj'alu samawati ala isbi'in wa aradina ala isbi'in wa syajar ala isba' wa thar ala isba' wa fi riwayatin wal ma' ala isba' wa syairul makhluqat ala isba' wa annahu yadhhar syai'an min qudratihi wa 'azamatihi azza wa jal fayahuzzuhunna wa yal'an wa yu'lana wa yu'lanu mulkahu al haqiqi kama tasarrafahu al mutlaq wa kamalu tasarrufihi al mutlaq wa uluhiyatihil hiqqah menyebutkan tentang apa yang kita sebutkan tadi. Di hari kiamat nanti semuanya di genggaman Allah, langit, bumi, pohon, gunung, ya, air, semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya kemudian digoncangkan. Kemudian mengatakan akulah raja. Ya menunjukkan ya menampakkan kepada makhluknya kekuasaan Allah dan juga kebesaran Allah kalau seandainya malaikat Jibril ya yang dengan wujud aslinya memiliki berapa 600 sayap satu sayapnya sadal ufuk bisa apa namanya menutup ufuk barat dan ufuk timur sementara ufuk itu berapa jaraknya kalau kita memandang ya ke arah selatan ke timur ufuk itu sangat sekian ratus ribu ya kilo ya dengan satu sayapnya Jibril apa? tertutupi. Itu makhluknya Allah. Belum malaikat yang lainnya. Lantas bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Jibril saja ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala satu itu sayap satunya bisa menutup ufuk barat dan ufuk timur. Ya, berarti bumi ini bagi Jibril tidak ada apa-apanya. Bagaimana dengan Allah yang Maha agung. Ya, bagaimana Allah yang maha besar. Kita ini ternyata makhluk yang sangat kecil. Ya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa amal. Baik. <clears throat> Faedah. Yang pertama ittifaqul Yahudiyah wal Islam fi itsbati al asabi lillahi azza wa jal ala wajhin yaliku bi kesepakatan Yahudi dan Islam di dalam menetapkan jari jemari bagi Allah sesuai dengan arah yang layak bagi Allah. Allah punya jari naam. Allah punya jari jemari. Bagaimana jari jemari Allah? Apakah seperti kita? Naam, naam, seperti kita namanya. Ya, tetapi bentuknya berbeda. Dari sisi nama sama. Allah punya jemari, kita punya jari jemari. Tetapi bagaimana jemari Allah? Bentuknya bagaimana? Hakikatnya seperti apa? Kita wakilkan hal itu kepada Allah Swt. Majhul indana. Untuk kita tidak diketahui tapi apa? Ma'ruf indallah. Ya Allah setahu dan na'am <clears throat> mengerti bagaimana bentuk dan kaifiahnya. Jadi majhul itu indana menurut kita, menurut Allah itu semua nggak ada yang majhul. Jadi kaidah yang disebut oleh Imam Malik al-istiwa'u maklum. Istiwa kalimat istiwa, nama istiwa itu maklum diketahui bersama. Menempati sebuah tempat di ketinggian. Nah, kemudian bagaimana caranya itu diserahkan kepada Allah kita tidak tahu wa wa kaifiyatuhu majhul eh majhul indaman majhul menurut siapa menurut kita manusia amma indallah fahuwa ma'ruf tapi menurut Allah Allah ya itu ma'ruf karena apa kita tidak pernah melihat Allah maka kita tidak bisa menetapkan bagaimananya Taib kecuali kalau kita pernah melihat Allah baru kita menetapkan oh kaifiyah Allah itu seperti ini istiwanya tapi karena kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini, maka kita nggak bisa menetapkan hal itu. Tetapi kita tetapkan namanya Allah itu istiwa, menempati sebuah tempat yang tinggi, jadi ketinggian di sana. Nah, Yahudi juga menetapkan, Islam juga menetapkan. Bukan berarti kemudian kita ya membenarkan agama Yahudi, tidak. Tetapi apa? Ada memang sebagian syarat Yahudi Nah, yang sama dengan syariat Islam yang ditetapkan oleh Islam, maka itu jadi syariat kita. Tetap Yahudi pada zaman sekarang ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, yang kedua bayanu azamatillahi taala wa qudratihi menjelaskan keagungan Allah dan kemampuan. <clears throat> Ketiga Abdahik li sababin la yunafil adab. Ya. Tertawa karena sebuah sebab tidak menafikan adab. Ya, tetapi kalau tanpa sebab ini menghilangkan adab, nggak ada sebab tertawa misalnya. Ya majnun, gila. Kadang beda kecuali kalau teringat sesuatu tiba-tiba ketika ngelamun teringat kejadian yang lucu tertawa ini bukan majnun ya sesekali tidak apa-apa tapi jangan berulang kali ya nah <clears throat> jadi tidak menafikan adab tertawa itu tetapi kalau tanpa sebab dan itu sifatnya berlangsung sampai terbahak-bahak ya, tidak berbahaya sebenarnya cuman ya dia terjatuh kepada suul adab untuk dirinya dan akan menjatuhkan muruahnya kewibawaannya orang itu kalau banyak tertawa nggak dihargai Taib kalau banyak tertawa tidak apa tidak ada wibawanya juga orang yang banyak diam ya ini apa menjauhkan manusia menjauhkan manusia. Orang itu kalau dingin, orang itu tidak kerasan dengannya. Juga kalau terlalu banyak bercanda, orang juga bosan dengannya. Ya, banyaknya banyak perselisihan itu kalau terlalu banyak bercanda. Ya, nah demikian juga banyak diam tidak baik. Taib, tapi ya di antara keduanya, di antara keduanya, karena jiwa ini akan lari dengan apa sifat yang sifatnya apa? Tidak terbalas. Kita ingin berbicara yang satunya diam saja. Ya, akhirnya apa? Tidak ya, nyambung. Nah, dalam hal ini juga apa? Dalam masalah mendidik anak ini juga penting. Ya, untuk tidak mengedepankan sikap apa namanya? diam apa menjaga jarak karena anak ini akan lari dari orang yang naham <clears throat> keras diam tapi harus pandai-pandai kita menempatkan diri. Pandai-pandai kita menempatkan diri kita kapan kita harus diam, saatnya baik, kapan kita harus berbicara, saatnya juga baik. Jangan kerja diam, saya diajak ngobrol diam, saya suruh minum diam. Wah, ini mau tawadu. Ya. Nah, am lapar. Ya, saatnya kerja-kerja, tertawa, ngobrol ya untuk melepaskanlah. Tapi kalau nah saatnya sedang taklim ya diam Jangan saatnya kerja diam, saatnya taklim malah ngobrol misalkan. Salah menempatkan. Kalau di sana orang Yaman itu punya namanya apa? Udah lupa ini. Nyanyi mereka kalau kerja itu nyanyi. Apa namanya? Usabit. Zawamil. Jadi kalau kerja itu mereka punya zawamil. Jadi sambil bernyanyi tapi bernyanyi bukan bernyanyi dangdut pop rok. Enggak, tapi ini khusus Jawamil yang yang yang memiliki hanya orang Arab. Jadi kalau mereka kerja itu kayak panduan suara kur itu. Jadi mereka kerja seharian itu kuat sambil bernyanyi tadi, tapi itu nyanyiannya bukan nyanyian kita, bukan nyetel musik, tapi Jawamil namanya. Dan ini berdalilkan dengan ketika Nabi menggali khondak ketika itu. Lallallaha mahtadaina wala sallaina ila akhirih. Terus kayak sambung menyambung kalau di sini kayak nyanyian pramuka itu sedang apa, sedang apa. Nanti yang di atas menjawab lempar bata itu seharian kuat mereka sambil nyanyi tadi. Nah, kerja seperti itu, jangan kerja diem saja. Ya, nah, ini akan gampang capek. Ya akan gampang capek beda kalau diiringi dengan yang memberikan semangat boleh. Adapun <coughs> ya selain daripada Arab ini nggak izinkan kecuali sekedarnya saja. Ini istilahnya suara-suara untuk apa mendatangkan apa namanya kesemangatan boleh karena sebagian mereka pernah berdalil ketika zaman Syekh Mubin ketika ada penampilan-penampilan pada hari Idul Adha mereka bernyanyi dengan nyanyian pramuka sedang apa sedang apa ya, yaitu ya, akhirnya ditanyakan Syekh apakah Zawamil ini juga untuk non Arab ya, kata Syekh tidak ini khusus bagi orang Arab saja itu nyanyian kalau kita nanti ya apalagi kita ini modelnya gampang terseret terlalu tawasuk sedikit-sedikit boleh terseret kepada hal-hal yang luas. <clears throat> Jadi tidak apa-apa, saatnya namun untuk tertawa, riang, gembira pada saatnya bagus. Jangan saatnya rekreasi diam saja. Ini kapan nggak nikmat-nikmat seperti ini? Masalah terus yang dipikiri. Masalah tinggalkan dulu di rumah. Saatnya rekreasi, mancing, masya Allah, diresapi, direnungi Ya, nah Al-Qur'annya taruh dulu jangan sambil mancing baca Quran nggak pas. Ini orang ini orang mancing kok baca Quran sih kayak nggak ada tempat saja. Nah, ini dibeda dilihat masing-masing, dilihat keadaannya. Kecuali kalau baca buku-buku pelajaran lebih enak. Ya, jangan menunjukkan hal-hal yang di luar di luar kebiasaan. Ini akan memancing sifat hubul madah, cinta untuk dipuji. Ini bahaya. Seperti itu. <clears throat> ibadah itu kalau bisa disembunyikan semampu mungkin kecuali kalau kita ini orang yang dicontoh. Nah, <clears throat> kemudian ini syahidnya tadi apa tertawa karena suatu sebab bukan perkara yang dicela. Kemudian yang keempat wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Dalam hadis ini apa? Wajib menerima al-haq dari manapun datangnya. Sebenarnya ini yang tidak kita sampaikan, tapi alhamdulillah di sini sudah ada. Jadi kalau itu kebenaran dari manapun sumbernya maka diterima. Bahkan dari syaitan, ya iblis, jin. Kalau itu benar maka terimalah. Tetapi kita harus paham, ya, jangan menurut sendiri kayaknya benar, lah. Tapi harus disesuaikan, dicocokkan dulu apakah yang ini benar atau tidak. Atau kita punya mizah, punya pembanding. Kita sudah mampu menilai, boleh. Sebagaimana kisah yang ada pada ya Abu Hurairah dengan syaitan yang mencuri zakat. Ya, satu malam ketika Abu Hurairah jaga, ada syaitan yang menjelma manusia mencuri uang. Naam ditangkaplah sama Abu Hurairah ketika hendak dilaporkan ya kepada Nabi dia mengatakan wallahi ini ailah aku ini orang yang miskin keluargaku miskin tolong lepaskan akhirnya dilepaskan malam yang kedua dia masih datang mencuri lagi malam yang ketiga dia pun beralasan dengan yang sama tapi Abu Hurairah tetap tidak pokoknya aku akan bawa engkau kepada Nabi kemudian dia mengatakan ini walimuka ya kalimatan aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yaitu ayat kursi seandainya engkau baca ayat ini di malam harimu engkau bebas dari ya setan kalau engkau dibaca di pagi hari engkau akan terbebas dari kami ya bang maka di, di samping kita naam sore dengan zikir yang warid yang datang kita tambahkan di sana ayat kursi. Kenapa? Barang siapa yang bermalam dengan ayat kursi maka akan terbebas dari setan sampai subuh. Akhirnya jelaslah setan ini. Kemudian dibawa kabar ini kepada Nabi ya Rasulullah sungguhnya telah datang setan kepadaku dan dia berkata demikian dan demikian. Bagaimana hukumnya? Maka Nabi mengatakan wahwa naam syidik. Ya, itu benar. Sadikun wahwa kadhub. Dia benar dalam hal ini tapi mereka itu pendusta. Tetap dalam hal ini satu khabar ini jujur tetapi tetap setan ya setan pendusta ini menunjukkan bahwasannya menerima kebenaran itu dari siapapun kalau kita yakin itu benar. Taib. Nah, masalah ini juga masuk dalamnya apa pelajaran-pelajaran masalah fikih, akidah dan lain sebagainya. Beda antara al-akhdu dengan at-talab. Kita mengambil, menerima berbeda dengan mencari. Ya, menerima mengambil berbeda dengan cari Karena itu dari siapapun. Ya, dalam hal ini nanti masuk ya kalimat yang apa hadis yang sering kita dengar ungdur man qala watang dur maqala. Lihat ya ungdur maqala watang dur man qala. Lihatlah apa yang dia ucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini kalau mimbab apa? Kobul. Kalau itu benar terima dari siapapun. Ya orang kafir kalau itu benar terima, apalagi orang muslim. Tetapi kalau mencari, kita duduk, kita mendengar, ya jangan ya kecuali dari mereka yang fikoh, yang terpercaya, amanah, terhindar dari bermacam kritikan. Ini kalau apa mencari. Ya, masuk di sini apa tentang masalah ya yang diperdebatkan dan sudah lawas lama di roja ya tentang masalah kritikan-kritikan para ulama dan sebagian mereka yang membela terjatuh dalam fitnah radio roja sebagian mereka mengatakan bahwasannya dalamnya juga bahas masalah akidah fatul majid akidah wasitina am kita tidak mengingkari itu semuanya tapi kita lihat siapa yang menyampaikan masalah ini ya toh kalau misalkan itu benar kita terima itu kebenaran Taib, kita nggak menolak tetapi tidak boleh kita sengaja cari kita tuntut dari mereka khawatir ya kita akan terbawa dengan pengaruh subhat yang ada pada mereka yang dibaca Fatul Majid syarahnya ini yang berbeda jadi ya, jangan disangka saya sudah bisa membedakan lah hati kita ini lemah hati kita ini lemah ya, sekelas atas asa tidak saja yang mereka punya ilmu dan lawas dalam berdakwah terkena apalagi kita ya yang baru kemarin tahu ya manhaj salaf baru kemarin tahu mendengar dan belum banyak masuk tentang masalah apa manhaj salaf maka carilah ilmu dari mereka-mereka yang memang terkenal dengan kekuatan istiqomah dan juga jauhnya mereka dari kritikan-kritikan khususnya dari para ulama. Selamat. Nanti kita akan tahu sendiri apa toh sebenarnya kok terjadi fitnah-fitnah seperti ini saya ya. nah harus bagaimana? nah jangan sampai fitnah-fitnah ini mengganggu kita daripada perjalanan dalam beragama ini. Fitnah-fitnah ibadah-ibadah. Ya. Jangan alasan dasarnya nggak mau taklim saja saya sudah bosan dengan fitnah-fitnah. Ya. Saya itu pengen manhaj salaf tuh pengen yang adem-adem kok ini malah tambah panas-panas. Ya, saya mau keluar dari manhaj salaf. Ya, misalkan ada ada yang seperti ini. Ya, apakah dia merasa ya bahwasanya manhaj ini dirugikan dengan adanya dia atau keluarnya dia nggak ada yang dirugikan wallahi. Kita yang rugi sendiri. Maka barang siapa yang beribadah karena ustadz ya, maka dia naam akan binasa. Ini wasiat yang diwasiatkan Abu Bakar As-Siddiq ya, semenjak dulu zaman masa sahabat terjadi pada masa kita. Man budu Muhammad dan fahuwa qatmat barang siapa yang Islamnya ini karena Muhammad ya, dia beragama karena ustadz fulan, beragama karena Ustadz Alan, karena Syekh Fulan, Syekh Alan, suatu saat dia mati, suatu saat nanti terjatuh dalam fitnah. Waman ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hidup dan tidak pernah mati. Kita mati Allah masih hidup, kita hidup Allah masih hidup. Ya. Jangan kita sampai seperti itu. Belum kita ini mencapai kadar untuk ikut-ikutan seperti itu. Alhamdulillah kita banyak asatidah yang mereka istiqomah, mereka bisa dipercaya ucapannya. Ada ulama yang sudah membawa bendera ya panji dalam menuntun kita berjalan menuju Allah cukup dengan mereka tidak usah ikut-ikutan ikut-ikutan mumet padahal tidak tahu apa-apa Taib <clears throat> binasa kita belum apa namanya saatnya maka dikatakan para penyair idza tasadamal fil fa kaifa halul ba'udah wasatah kalau seandainya ada dua gajah bertabrakan kamu jadi nyamuk di tengah-tengah mereka jadi apa gajah habis tabrakan santai tertawa-tertawa tapi kalau kamu nyamuknya di tengah-tengah gajah tadi binasa ya yang berselisih tidak apa-apa yang sebelah sini juga masih tegar kita yang terjatuh di tengah-tengah tadi tidak punya prinsip hancur jadi awam lagi ya jadi orang seperti dulu lagi. Ya, prinsipnya aku masih seperti yang dulu ya, yang dulu lagi. Ya. Nah, aku masih seperti yang dulu itu kalau sama kekasihnya pas. Jangan semua dibawa kemana-mana. Nah, ya akhirnya kembali ke yang dulu lagi. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasallahu taala salamah wa thabat. Kita minta kalau keselamatan dan keteguhan. Taib. Jadi wajib menerima al-haq dari manapun datangnya. Nah, seperti ini kita ambil sebuah tadi ucapan ungdur maqala wala tangdur man qala. Ini ada benarnya pada sebagian sisi, ada salahnya pada sisi yang lain. Ya, kalau dari sisi mengambil dari manapun datangnya kalau itu hak dan kita benar yakin setelah kita sampaikan kepada orang yang berilmu seperti ini ucapannya ini hak atau tidak hak ambil walaupun kita ngam, apa dengarnya dari ya orang kafir. Demikian pula sebaliknya, ada seorang muslim misalkan mengatakan ucapan dengan ini dan itu, tetapi setelah kita ambil dan kita tanyakan kepada ahli ilmi, ini sah kita buang. Ya, karena hak itu dari mana datangnya kita ambil, kita terima. Ya, dan al batil kita tolak dari mana pun datangnya, sebaliknya. Walaupun datangnya dari seorang muslim, walaupun dari seorang syekh, ya seorang al-alamah, kalau itu salah kita tinggalkan. Taib ini dipahami. Jadi jangan sampai ibadah karena seseorang adanya orang tadi awet, tidak adanya hilang, luntur. Yang kelima, isbatul ismaini min asma'illahi wa huwa malik wallahu wa yatadammanu sifatain humal malik wal uluhiyah. Penetapan dua sifat dua nama dari nama-nama Allah yaitu al dan Allah. Ini termasuk nama-nama yang tidak boleh disandarkan kecuali apa? Kepada Allah. Malik Yaumiddin. Al-Malik misalkan, pakainya al. Tapi kalau Malik saja Malik boleh. Tapi kalau Al-Malik tidak boleh karena al ini memberikan apa makna kemutlakan keseluruhan. Raja di raja Al-Malik. Tapi kalau sekedar Malik nggak perlu pakai Abdul Malik nggak perlu. Tapi kalau Allah harus pakai lafat Abdul Harus Abdullah tidak boleh seorang namai dirinya dengan nama Allah. Karena ini nama yang muhtasun billah, nama yang khusus bagi Allah seperti Maliki Yaumiddin, Allah Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Kemudian Rob, ini tidak boleh seseorang menamai dengan nama-nama ini. Tapi keselainnya boleh walaupun tanpa Abdul Aziz, Malik, Latif. Ini boleh. <clears throat> Dua nama ini mengandung sifat kekuasaan dan peribadahan. Kemudian isbatu sifatil qauli lillah, penetapan sifat qaul bagi Allah. Ini di antara dari faedah dalam hadis tadi munasabatul hadits lil babi wa litauhid haitsu dalal haditsu ala wujubi ta'zimillahi wa ta'zimihi wa huwa ta'id wa eh, huwa tauhiduhu wa tanzihuh. Hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Allah dan mengagungkannya itu adalah tauhid dan mensucikannya. Jadi mengagungkan Allah tidak cukup ya hanya kita beribadah kepada Allah tetapi juga harus mentauhidkannya ibadah yang dibaringi dengan tauhid dan juga pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutunya nah anis syirki dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan wallahu taala alam sahab pahami pertanyaan Ya, siapa yang ditinggalkan? Ya, taib. Itu eh, maksudnya hmm. gitu kan. ya, nanti pada bab mawaris ilmu faraid. Ya, dalam masalah ilmu faraid ini harus benar-benar terrealisasikan beberapa syarat. Syarat yang pertama si pewaris benar-benar meninggal. Yang kedua, ahli waris hidup saat meninggal pewaris. Yang ketiga, adanya tarik harta yang tidak diwariskan dari si pewaris yang sudah meninggal tadi. Ya, kalau tiga uh, syarat ini ada, maka berarti sudah terpenuhi hukum mawarith saling mewarisi. Nah, kemudian harta yang dia beli sewaktu hidup dengan istrinya tadi dilihat berapa kadarnya si bapak dan berapa kadarnya si ibu. Ini kalau misalkan memang si ibu nanti mau menikah lagi atau si ibu ini mau menjual rumahnya dan pengen ikut dengan anaknya tapi kalau masih ditinggal oleh sang ibu anak-anaknya masih kecil ya sudah ditinggal sama kemudian enam untuk ya bernaung mereka semuanya tidak perlu untuk di Jika adanya bukan pengen nikah lagi anaknya sudah semuanya pisah dalam artian sudah rumah masing-masing ya maka harus dibagi ketika itu karena ada seseorang yang baru yang datang ke tengah-tengah mereka harus jelas urusannya seperti itu sudah dalam kondisi kalau kan ya masih punya anak kecil-kecil ya masih diurusi ya untuk mereka semuanya di apa namanya pakai bareng-bareng tidak dijual tidak dijual kecuali kalau tadi keadaan yang menuntut untuk dijual karena se, ya sekian dari sekian keharusan maka itu nanti dilihat bagiannya jelas masing-masing punya anaknya punya istrinya punya apa yang ditanyakan itu bukan itu <clears throat> Tapi kalau misalkan yang masih dipakai ya asan nunggu. Ya keduanya sudah meninggal benar-benar. Tapi kalau mau dibagi sudah saatnya. Adapun dari harta yang lain, misalkan harta yang lain, misalkan bapak punya tinggalan-tinggalan yang lain dan kondisinya memang harus dituntut untuk dibagi ya dibagi seperti itu. Kalau misalkan memang belum keadaan untuk dibagi sementara ya mereka masih diurusi oleh ibunya ya dipakai untuk mengurusi anak-anaknya tadi, tidak perlu dibagi karena ini mendatangkan mudarat bagi sang ibu. Ibu sudah sungguh anak, anak masih kecil, mereka dikasih uang sendiri tabung. Nah, ini kasihan ibunya. Adapun apa namanya masih serumah, masih kecil-kecil, maka dipakai bersama-sama dan tidak perlu dibagi ketika itu. Karena memang kemaslahatannya untuk mereka semuanya. Kecuali kalau tadi keadaan ya tadi mengharuskan untuk dibagi karena berbagai sebab, maka tidak mengapa. Karena apa? Sudah terrealisasikan syarat-syarat mawaris ada pun hitungannya ya nanti dilihat siapa yang ditinggalkan, siapa yang ditutup, karena tidak semuanya mendapatkan warisan. Ya, ketika kemudian ada orang mati aja, saya masih waris, saya minta warisan, tidak bisa. Apa siapa? Dari sisi mana? Ya, kalau sekarang kan seperti itu, ada orang kaya meninggal di kampung misalkan, tiba-tiba nggak tahu dari mana, dari gunung datang, ya saya masih waris, saya minta apa namanya bagian. Nah ini orang yang tidak paham ya dikasih, padahal dia bukan apa-apa misalkan. Nah, ini dilihat. Alhamdulillah. Sekarang ada yang masih mudahkan nih atas hil program atas hil yang di komputer itu gampang untuk menghitung warisan-warisan. Tapi harus tahu ilmunya dulu. Ilmu waris ini gampang bagi yang dimudahkan. Yang matematikanya bagus, insyaallah Yang nggak pinter matematika jadi pinter insyaallah Kalau mau benar-benar. Allah taala alam Insyaallah tadalu barakallahu fikum subhanallahi walhamdulillah syada